Kata penanya, apakah yang dimaksud dengan manhaj salaf? Manhaj itu kata lainnya torikoh, cara. Manhaj itu cara memahami, cara meyakini, dan cara mengamalkan mengamalkan meyakini dan memahami apa? Mem mengamalkan dan meyakini dan memahami Islam. Manhaj salaf yaitu cara meyakini, memahami dan mengamalkan dan mendakwakan Islam dengan cara para salafus saleh ridwanullah alaihi majma'in. Disingkat salaf. Ya, yaitu generasi tiga generasi pertama yang dikategorikan salafus saleh itu ya yaitu para sahabat generasi sahabat Nabi, generasi tabi'in dan generasi tabi'in tabi'in. Kemudian termasuk juga salaf yaitu para ulama ahlul hadis yang mengikuti jejak mereka salafus saleh. Termasuk dalam kategori salaf atau salafus saleh. Seperti contohnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun Imam Ahmad bin Hambal hidup 200 tahun setelah salaf, setelah salafus saleh, tapi beliau ter, dianggap sebagai salafus saleh karena beliau mengikuti jejak salafus saleh. Seperti juga eh, Al-Bukhari 300 tahun setelah mereka. Nah, tapi tetap dikatakan salafus saleh Al-Bukhari, Al-Muslim atau Muslim atau uh, para a'immah ahlul hadis dikatakan salafus saleh juga karena mengi, mereka mengikuti jejak para salafus saleh maka mema, apa manhaj salaf yaitu cara memahami, meyakini, mengamalkan dan mendakwakan Islam dengan cara para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan para a'immah ahlil hadis. Ya, itu manhaj salaf. Ha? Para aima ahlul hadis selalu membawakan sanat, menisbahkan ilmu kepada para salafus saleh. Kita lihat dalam kutubus sita, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, itu selalu menisbahkan ilmu kepada salaf. Sehingga mereka dikatakan juga termasuk salafus saleh. Kita lihat musnad Imam Ahmad. Oh, Masya Allah selalu menisbahkan ilmu kepada salafus saleh. Para a'immah yang lainnya, eh, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi dan sebagainya menisbahkan ilmu kepada salafus saleh. Ya. Ha, ha, maka mereka ahlul hadis masuk dalam kategori salafus saleh.